Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu as-salisata asyarata. Wal maqalatu timakala asalisata asyarata kang kaping 13. Tetes ahad asyara ngantos isata asyara niku kaya mabni fathah. Wal maqalatu timakalah asalisata asyarata. as-salisata asyarata. Kang kaping 13 iku anil Hasan al-Basri wa anhu. Angkeng tano saking Hasan Basri roteng bawa bahwa Teh Hasan Basri min akar kiri tapi setengah saking kecil kecil ini ngomong tapi itu masuk ya, dari Hasan Basri rawi saking Sayyidina Ali rata-rata Sayyidina Ali sampai kita bisa beli buat sudah Hasan Basri nah akrot itu saking di atasan Abu Hurairah Makalah yang ngeten man la ada balaru itu berarti lain malah. Man desapane wong la ada. Iku rano tata krama iku maujud tahu kejimat ma'allahi ta'ala sertanya wa ta'ala wa ma'al khalqi dan sertanya makhluk. Wong sing radi akhlak ning ngersane Allah lan ning ngarepe makhluk iku berarti lain malah. Iku rano ilmu iku maujud tahu kejimat. Yutat tukang den anggap opo biyen. Wong radi adab berarti dianggap randi Pinter kaya apa ngerti agama Allah jagat adil. Waman desapane wong la sabra iku ora ana sabar mujud tahu kedeman. Ala bela ya ing atase nanggung. Rong Jawa ngempet anane boro bala wa adal khalqi lan oleh nglarakno makhluk. Wong sing ora sabar nak dikomentari wong elek, elek iku ora sabar blas wala masyaqqati syina fil ma'asi ane ngatasi repote di maksiat Walau ada ilfaro ini lan ora sabar nekani biro-biro itu berarti lagi nah lagi kurang aku mau juga bikin ya otak juga dan itu mau bikin terus wong nak ora sabar dianggap berarti aku jadi misalnya sampean wong ra pegatan rata-rata ora kok perkara gak iso nafako ya mergo ra sabar mesti sampean nafako bojo ya kadang kuat nukono omah kuat nukono mobil kuat tapi nak sampean dicisoi bojo kadang ra kuat Cuma sawangan seneng wong liya kira kuat Kata Quran itu sing bojo iso dihukum iku nah nganti zina utawa sing fahisyah ila ya ila fahisyatin kok nak seneng itu kadang jibilah misalnya cewek tak penceng terus bujumu roh cah ganteng masuk tentu spontan komentar wong kok ganteng ya itu kan jibilah patah ini jadi normal jadi dari juga ganteng gue elek gue gak terima padahal kamu roh mau ngayu yang gak nure bujumu ya ngomong kok ngayu Ini ini orang kok sih pikir kuki yang ngono padha wae itu nah itu kan artinya selama ini kita tidak cerai itu karena sabar bukan karena kita sudah cukup minum aku di murid dua santri ya mereka sabar santri yo ya bulat kok mu nongko kue ya mereka sabar wong kiai yo ya bulat kok padha bulat ya zaman akhir tapi ya sepiye gara-gara sabar yo agama ini jalan Mana yang dikatakan Nabi, kue ku sing sabar, falan tuh tuh khairon ahsan wa ausa aminas sobri. Kue kudu sabar, kue bakal tiga rezeki pangeran sing ahsan wa ausa aminas sobri sing loyapi Anu wes luas, ausa luwe luas dibanding Allah ya agama iki mlaku ya baru kiai-kiai nyabari umat wali somo nganti ngono karo kae mergo nyabari umate sing awon sing macam-macam iki usumu merasa sabar alasan itu e, ahi mungkar macam-macam ahi mungkar wis sabar itu sesuatu yang kita ana wong minum ana wong macam-macam saya kiai sabar Isiku bakung dari fagelang nanti keramat Bukunya dari tonggo tonggolnya sing dejat. Yen bakarin teng Lirboyo lama-lama Ulama-ulama Jombang nganti do keramat Bukunya dari umatnya sing beriman preman ada dari raja jumbang juga. Sing hijau-hijau ya ijo sing apa. Jadi ra usum itu apa. Kok kepingine khilafah napa? ketertiban, ini khilafah ketertiban, ini orang orang agama. Agama itu mulai dicek dikawal dengan Dikawal dengan Jadi saya usum ya, sabar, ada komentar. Enggak sih sama nggak sabar secara intelektual, terasa sabar secara kecangkeman. Kalau gue milah Islam moderat, komentari Islam ekstremis, yang Islam garis keras sampai komentari Islam nopo Gaya ini sabar gue ya gue lagi cangkem melek berdua kamen teman ini gue jadi ra sabar. <laughs> ngelawan nopo? Sabar gue sok ae timbar. Kaya ana apa? Wis makhluk ora. Makhluk sing ngono. Dadi waman la sobro lah, ladina lah, waman la sobro lah. Apa tak ceritane iki kula sing gadah sanad sing loh niku eh, ngejek ya ke tambah tua itu kan sinau ke kita beriko terus kolorian zaman tentarang sering sinau kita kita sedih nah ini tentang bukhori kalau sering sinau kita. beriko Imam Bukhari bayani ngonten tentang ahkam cici ini beliau kita kitab kita kita berokok bab tentang riwayat-riwayat sing dadi ati wah ati ku rokik rokik biru para eh, tipis utawi sensitif apik Haji Nabi juga menuso. Menuso itu artinya ya dua sisi bahwa beliau itu orang Quraisy. Malah ya Nabi dia punya sisi bahwa beliau itu orang apa? Juga punya sisi bahwa beliau itu seorang Nabi yang harus adil, harus orang di depannya setara. Ya punya sisi bahwa beliau itu seorang akromul khalqi yang harus menghentikan yang seakan-akan angkuh. Tapi ya punya sisi bahwa ciri utama akromul itu justru harus sopan. Tapi juga punya sisi-sisi beliau itu orang yang muka syafa sehingga kadang ngomong gak masuk akal, hentikan gak masuk akal. Mereka ini urusan sama urusan nabi. Nabi dari sisi bahwa beliau punya keluarga, seorang lagi bahwa beliau adalah seorang manusia yang punya keluarga. Ini kalau orang ngomong terlalu wajib, itu rasanya. Misalnya kalau pulau ya itu dulu kandung dua paman, misalnya paman pulau rapati so ngaji misalnya. Terus kowe komentar, itu oh, paman itu sebab goblok Aku yo ora seneng. Wong kok komentar kok aman kowe elek. Senajan tuh yo ya goblok. Kan. kaya sing komentar jare kok. atau komentar yo ya lali tak wae dhewe. Contoh gampang yang dari rumah Sayyid Abbas itu rak paman kan, paman dunia Nabi ini termasuk Sayyid Abbas. Ya, paman kan dunia kan Abu Talib termasuk sinten Sayyid Abbas, ada Abdul bin Abbas. Ketika perang Badar, saya Abbas cek melok balane wong kafir. Ketangkep pas kalah ditawan ambek wong Islam. Apa? Ditawan. orang ditawan ya ono sahabat Ansor sing pokoknya wong kafir sing ketawan, ayo jadi siksa. Piye kafir. Fakala wadhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa asa dari Nabi baru komentar Rumah itu nangis Wasa Abu Dalib, Nabi merasa nggak nyaman. Akhirnya Nabi gak subuh tidak ngendikan Terus banyak Nabi paling seneng ngendikan gak subuh. Ini kadang-kadang kalau jenengan ngaji bab subuh senyati tiba Rasulullah Allah Alaihi Wasallam masih nah, sering ngendikan batu subuh. Terus kentikan Nabi ngeten, saya ini Nabi, saya tidak akan menghalangi kalian pada tawanan yang engkau tangkap. ya ya, kamu punya hak untuk melakukan tawanan yang anda tangkap. Terus Nabi melingkar tiga Rasul Masyur. Ayu berabu amu Rasulillah bina ayati Rasulillah. Ayu berabu amu Rasulillah bina ayati Rasulillah. Kowe tega tak ipaman pamanku ning ngarepku. Terus sahabat-sahabat nangis. Nangis ngusulno pamani, kon merdekakno tapi kan lepas sangka tawanan. Karena Nabi manusia punya sisi bahwa dia punya keluarga, beliau punya paman. Sehingga ketika Nabi ngendikan kenabian, dia berbarengan dengan ngendikan kekeluargaan. Misalnya si Masyur, Fatimah ditimbali, Abu Lahab ditimbali, terus beberapa so keluarga Sofia ini dulure, ada ya berarti nopo cara ini, boleh, nah cara Arab aman, dulure bapak nopo amma ya judulnya bapak bapak nak lanang kan am nah itu amma amma nak judul ibu gitu kan kola ya. ya dulur kok apa ya Sofia itu dulur kan hmm. apa ya kan Hamzah tu amuhu wa abbasun dada Sofia tun udah daduh tidak jadi dulur apa sih itu namanya situ amma sih kan Sofia jadi nanti kita ada apa bule apa bude oh nah, ya nanti orang apa itu nih Nah, sebelum ke bapak, am, amma. Nah, kau ibumu, kol kolah Ini ditimbali. Nabi sebagai nabi kan gini ya Fatimah la uhni angki minawahi syai'a la uhni angki minawahi isya'ya. yes. Iya, iya. Fatimah kau yang ngamal-ngamal dewi aku dewi raiso jamin Ya Sofia amata Rasulillah la uhni angki minawahi syai'a terus nyebut Abu Lahab nyebut beberapa Oke, sebagai nabi, nabi sebagai nabi, nabi harus adil. Siapapun orangnya harus menjaga amalnya sendiri. Saya tidak bisa berkutik apapun di depan. Tapi Nabi ya unik terus ngetikan begini. Nabi sebagai keluarga ngetikan begini. Illa lakum rohiman saat bulu bibanadiha. Ya, Tapi piye gue be aku ono hubungan rohim. Oh ya tak telas telas, gimana? Tak telas teles yo ya tetap ono bedanya tetap ono. Nah ini yang diabaikan oleh orang-orang ekstremis, oleh santri-santri yang kayak khawarij. Santri-santri yang tepe kayak khawarij, mana keluarga kiai ini ora pati alim, ora pati soleh. Oh keluarga ini kiai kok kayak akan-an, misalnya orang gus beli, orang butuh kiai kok beli, oh mana ada kiai, nabi di anak orang ono ngene kuwi syariat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong iku ora oleh. Ini kalau suwun tradisi teng Jawa terus makin kalau ana wong hormat Mbah di ya ini itu saja porsinya gitu, Itu yang level atas ya sih Mbah Munawir wong hormat bangun Mun ya hormat anak ya wong hormat Karwani ya sak keluarga meskipun kadarnya beda tapi itu piye hubungan apa rahim ya hubungan ini penting kalau terang karena ya Nabi itu punya sih Masa Nabi kadang ngerti ya Ahibul Arab li salasin. Mergo li ani Arab ya gue kudu kadang seneng wong Arab. Iki ilion aku iki ya wong Arab. Tapi Nabi sebagai Nabi kadang itu kan juga, Wong Arab itu ya, uh, saya wailun dari Arab wong Arab usial tenan. Wong kok ngusir aku. Tapi Nabi ketika soal wong Ansor semana gede ngomong kan, Gede ngomong ku kaumku. Tapi nak seneng ya orang wong sing ngusir aku bibi. Karena sama si dua sisi ini sama-sama nyata, dua sisi ini sama-sama Beda saya ini gede Abu nama teman-teman. Ya gede mereka kafir. Kue pas lagi Nabi tidak manitian. Kue pohon, penyumbang, penyumbang Nyumbang eh, semua. Ya, ada kecangkeman. Sing ketika Nabi di ke wong Quraisy di dunia apa? Saya tak Abbas orang Ansor orang, orang Ansor melok-melok harus terlambat. Sing dunia Nabi zaman Mekah. Saya tak Sampai misalnya ketemu kulo, ketemu gede. Zaman kulo mondok ada duit ngurusi bapak kulo, mungkin paman-paman kulo, tonggo-tonggo kulo. ini kini ketemu gede. Wong nakalan, sengalim melok no pas bodoh mau. <laughs> Ya semua mau ngomong no kabeh. gue kudu sadar sisi-sisi ini. gue ketemu ngalim, ketemu gede. Kayak no ilmu. Zaman mondok mesti keluarga. Nah ini kalau tak warai ya, uang itu butuh sabar, sabar itu macam-macam termasuk sabar ala adal. Kalau komentar wong uang sengaja, butuh bok sabar itu masuk bagi yang film nanti itu nah orang-orang yang khawarij atau orang-orang yang terlalu ekstrim itu senang aja mau ngapa lo hadis-hadis yang sepihak misalnya Fawwallah sarakot Fatimah tu bintu Muhammadin aku tok tu ya Aku itu adil jadi nabi. Umpama Fatimah itu sing nyolong, tetap tak ketotak Terus hadis itu juga dalam Hadis itu ketika Nabi dengan posisi nubuah, dengan posisi memang ada kemungkinan bahwa andaikan Fatimah pun mencuri sama Nabi dipotong. Nah, tapi dari saya, dari kitab-kitab yang ngalim-ngalim termasuk Fatul Bari, termasuk Syed Muhammad, termasuk Habib Jabir Sembir. Semua syarrahul hadis mensunatkan ketika mencari hadis itu, lausara kot Fatimah itu, walau guna istikharah buku walan tako adani tetap kita memberi sarah lau adalah sesuatu yang mustahil andekan andekan Fatimah mencuri walan tasriko Fatimah dan itu nggak akan terjadi pada Sayyidah jadi kita harus punya sisi mahabbah, ya, punya sisi mahabbah. Sehingga ketika mentafsiri lafsar atau Fatimah itu tentu kita komentar di sananya dan itu nggak terjadi pada sehingga ada hirotul mahabbah ya ada apa ada gelombang mau coba terus montang-montang hati sokan ya, anak putri nabi lah nah ini berarti kira hati mahabbah terus sok suci kau anak putumu lalu kau kau kau kue waman songkok kejadian lele muncul. itu sampai seperti itu Mana kata dia yang lebih ra baru kaya mana akeh yang soleh leren perkara ini. Soleh oleh semua cemu muen anak yang biasa kecang yang wong anak kiai dure semua kita. kitab. Panjang mana anak kiai jadi kiai lagi dia anak kiai alim lah jadi kiai. Semari alim yo cangkem ngene Oke malah baru. orang baru kau orang oleh. Karena Nabi pun punya sisi, punya sisi keluarga. Buktinya Nabi pernah didudukkan Allah tidak sebagai nabi milik umat semuanya dulu. Meskipun nabi tentu bahwa naga ilah kafatal lidnasi basyir wa Tapi pertama jadi nabi oleh Allah wa anzir akal akrab. Tetap nabi kan pikir keluarga. Lu rasa mana Aku maca Quran atau apa ini bang. Jadi artinya apa? Nabi sebagai keluarga tentunya ada prioritas wa anzir takal akrobin sama misalnya, misalnya bahas sebagai kiai oke sebagai kiai milik umat tapi saya punya anak punya istri hitamnya Allah kata saya dulu ya ku anfusakum walikum wah ramu balik ayo wong semua umat itu umatku umat itu nomor loro tau tuh nomor siji ku wah adat mubalek nama mau anak ibu jopo yang regani aku kue yang regani panjang gue yang keliru nah diundang jopo penahanan diundang anak rapati karena diundang Wong Joko, oke, oke servisnya anak-anak. Mulang ya, anak kan sabar dia ora tuh sang. Malah Wong Joko. Lakuan kok orang oleh. Tadi Nabi ke tetap manusia punya sisi keluarga, mulanya prioritas wa angkir rotakal. Tapi sebagai Nabi milik umat ya ada hitam, mama al-sanaka ilaka fatal. Iya kita sebagai keluarga kena hitopku anfusaku wah kau no wakomaku Nah ini yang dilupakan wong wong alim zaman akhir, hampir sing rontok-rontok ekstremis, harus tahu keluarga kita hormat kiai toh anak putune sombong kelakuan yo demo. Aku iku sopo, zaman kiai ku mondok golek ilmu, tahu tanggung, sing golek tang di keluar. Kata saya misalnya, saya ah, mondok kalau di bapak jenis Nur Salim ya. mungkin di antara gara-gara saya mondok jatah dulur-dulurku mungkin didol kalau saja misalnya bapak di sawah pitung adok, pitung kotak dulurku pitu karena saya mondok misalnya butuh kitab mungkin ada satu kotak yang dijual untuk saya padahal satu kotak yang dijual untuk saya kan terus tinggal 6 tinggal berapa padahal nanti setelah 6 warisan dibagi saya tetap ikut nimbrung yang warisan bang itu tadi. Karena yang dijual masih milik publik, milik umum, milik apa? Berarti kamu gara-gara mondok ngambil nggak jatah yang mestinya milik dulur kamu? Nggak jawab saja. Ngambil. Iya betul. Apalagi nasi didol itu nganti enam kota sehingga kita harus memperlakukan khusus di keluarga di. Oh, hormat ya misalnya misalnya bangun senajan mungkin itu gitu macam-macam. Meskipun tentu beda hormat kita sama Kiai Induk sama yang macam, tapi boleh beda. Makanya ada ulama yang mengatakan ilal mawat data fil kurba itu batu korobati Rasulillah seneng kerabatnya kan ini. Sehingga semua tradisi kiai hormat para habaib seneng. Itu tradisi dan itu jelas soal silsilah logikanya. Tentu ya ada ukurannya, semua itu ada ukurannya. Iya, oke, ya, okay, sepakat. Tapi ya, tetap Pemenang nak rian nyon sewulon lalu duwe keluarga misalan minduan kadang anak ibu alim mondok Mekah. Mondok Mekah misalnya aset itu mau sambil lihat si mondok Mekah misalnya ada duit saya kirim mondok Mekah tak satu juta. Mungkin suatu sawah kadang di sawah hitung kedok di rumah nonton di sini. Anak sing alim di pondok Mekah di dalam sawah patah kedok. Jadi tinggal tolong kedok. Nah, kok saya mau Mekah mulai melok warisan sing tiga kedok. Jadi dia sebagai separuh cinta nonggo boleh ilmu nih Mekah mulai cek jatah warisan masal Mas ngono omongannya paling didengar Sale dulur-dulure nyambel di karek mangan. Dulur-dulure melok masak dekne karek mangan. Lah ngono kadang yo mau eh ita. <laughs> Dulur ora oleh, dulur ora oleh. Mulane kula nih gue ke dulur-dulur gue Padahal kalau nu zaman udah rapat inget anak dunia, zaman malah inget anak dunia orang ilmu ini wajib apa malah. <laughs> nah ini yang dilakukan Nabi buat ini kalau tenan ini yang dilakukan Nabi. Nabi wah sering cerita, no, aku zaman di embargo wong kafir kuras nih mon. Nenggone si bini, nah aku sing ngurusi gue ku abad, pasti gue ini wijak kafir. Tapi aku ora ini ning Mekah, mergo dilindungi paman-pamanku, ya gue Abu Thalib wis ya, Abbas. Wong Ansor ketemu Nabi, ketemu gede kok kowe ini lho ketemu aku ora ketemu Di. Zaman aku kangelan mondok, aku ya ramel melo. Saya kangelan keluarga. Maksud kula niku wong niku mikir ngoten, mulane wong ora oleh gede mung ngarep nama-nama jari Nabi dawuh ahibul Arab di sini. Kowe kudu ono sisi senenge mbok arep piye li ani. Arab yo aku yo duwe sisi akeh ki wong. Sipun kadang kita gede mau ngarap karena Wong Arab yang punya sisi sing usir Nabi ya wong. Nah, ini kan sama-sama fakta ya sudah kita proporsional ya kita apa? Ya, aku butuh senang wong Yogyo, ya, jadi aku ngaji pun ya, ya, Sebagian ilmu ku menyebar nih Yogyo. Apa yang rapati hormat teman-teman sampai Ruhin misalnya sing larano hatiku pas ngaji ya wong Yogyo misalnya kadang tinggal turu, kadang tinggal ngomong ngomong dhewe macam-macam. Kan orang tuh punya sekian sisi, dia punya sekian itu yang dimaksud kajian Nabi. Wong itu kondelok, itu Nabi itu tadi. Ada Nabi sebagai Nabi, ada Nabi sebagai manusia, ada Nabi sebagai punya suku Quraisy, punya macam-macam. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai itu dilakoni kabeh. Quran yo ikrar kabeh, Masuk Quran ono ayat wa anggir rotakal akhrum. Orang kok terus, oh berarti Nabi egois, mau mererotasno keluarga dede, Ya keliru malah misalnya ke Nabi range kayak prioritas keluarga malah aneh. Misalnya Nabi jadi Nabi buat not. Bareng ketemu Ruhin biasa Abbas podo. Biasa Abbas ya orang hormat, biar Ruhin orang hormat. Uang yang malah jangkat? Iki teladan kok ambek pamane radue. Berarti malah gue jangkat. terus yang bener yang mau naikku Paham ya? Oh malah aneh. Misalnya Nabi ketemu Hasan Husain digendong. Terus ketemu Putu Ruhin di bar. Yang bener mau naikku Malah misalnya kok terus nuntut. Nabi itu milik publik. Ah, kudu podo. Akhirnya no Hasan Husain liwat di Baro, anak Rohim di Baro, anak Masri di Baro. Kan podo. <laughs> Ya malah aneh Nabi kok orang gak nyontoni mbek putu. Sayang. Paham? Mulane <laughs> utak kok jane teman-teman. <laughs> Aku taruh tak seneng wong khusyuk teke cek elek. Dadi nuntut adil sampai Nabi lah kon podo antarané putune dhekne mbek putune. Ya ora iso Nabi punya sisi walaupun Nabi nak muji Said Hasan Husain, Hasan Husain Rihanati fil jannah. Hasan Husain Sayyidah Sababi Ahlil jannah. Man ahabba Husainan fakot ahabbani. Wa man ahabbani fakot. Ya tetap ada sisi-sisi seperti Ya malah kayak uang kelainan tuh misalnya Nabi orang Hasan Husain dan Bapak itu padan. Ya malah lucu. Sebenarnya harus ada prioritas karena ini ada bat atau Rasulillah, ada sisi jiwa di sini. Ibu ya, penting lah terang nurut aneh itu kuat aliran semacam-macam masya Allah nabi bila mendalik tadi itu kuat kamu balik sama aliran yang ekstrim ekstrim kita nggak perlu membedakan antara keluarga nabi dan tidak iya. oh semua goblok nganti mau nabi beliau goblok kondi Mungkin ini goblok pengen ngilangi, bukan malah di rumah. Di rumah disebar. Kita ya Allah, Gusti ini zaman akhir bang. tak kiamat tak kiamat Gusti ben tuntas tuntas ya. Kok cocokkan budi sing mlebu Gak boleh seperti ini. Ini penting kalau terang nomor kue ilmu ngeten ini mulai longko, ilmu ngeten mulai longko. Nah, ini uang itu kudu sakit. Jadi orang tuh punya sekian sisi. Ya punya. Mulane kalau mbek suka-suka yang seneng pulau. Aku lah ya biasa sawah. Ya. Pikiran gua sederhana, zaman dia ini melarat merantau aku ramen, nopo. Ketemu suka, orang ketemu suka biar pulau misalnya hormat sering ngatur itu. Ya, aku yang dingin-dingin aja ya, semua syukur biar pengiran, tapi dingin. Kenapa? Karena kita nggak ikut prosesnya ketika mar. Aku biar melarat barang kon sakit teman-teman yo ya iso melarat yo muga kelakuanmu deh. kok. Sakit. <laughs> Yes biasa Lah Kalau saya suka nyurai ora iso sok nguasai aku. Pepe mau nyalami tembak satu juta terus menguasai. aku lah aku zaman mondok kangelan. Apa dia melo melo, dia ketemu gede karek mana itu robong karek robong. Ya sama orang ansor apapun jasanya itu karek mana nabi sausi tadi nabi. Sing ketika nabi lahir sopo aku lah. Ketika nabi nyuwun sewu murohek macam-macam sing rumah tuh ya bani Abdul Mut. Sing rumah tuh paman-pamanin nabi sing ngira-ngira ana nabi pe kawin apa melok lamaran sing kan kan ya Thalib ngumpul sekian untuk gue lamaran yang Sayyidah Khudi Sudi mungkin saya lamaran Nabi yang ya, mampu oh ansor ketemu ke gue ketemu aku ini aku yang ngalim mis manfaat terus gue ketemu zaman aku lah. misalnya aku zaman mondok nih sekarang, gue zaman rabi gue burung Oh aku lah misalnya gue juga aku manfaat gue berlebihan zaman gue melarang. Kalau tegale wong tuamu aku ora melo-melo lagi biasa wae lagi wong rasa berlebihan itu biasa itu jadi wong waras kenapa kau delok sekian sisi mereka ojo iri nak Quran kadang sisi Nabi sebagai orang yang punya keluarga disebut wa angfir asyirotakal akrobin Muhammad prioritas dawakmu yoning keluarga-keluarga sing dek tapi Nabi tentu milik publik ayat wama arsalnaka illa kafatal. Ya sama seperti kita. Aku tentu prioritas yang anak cucu. Ya dia pulau kena kita ku anfusakum wa ahlikum. Tapi aku sebagai kiai yang milik publik yang mulai. Aku ya kepengen anak-anakku lebih suaraku. Aku ya kepengen sampean sama lebih Tapi ya tetap warna prioritas kan. Misalnya kalau kok kepaksa kan milih, hak sahabat temu sitok milih gue Hasan apa Ruhin? Ya tetap tak jawab Hasan aneh-aneh wah. terus ya, orang mungkin kok tak jawab umat be gue bodoh ya orang orang ini. Ya mesti ya Hasan bisa nonton nonton mau. Terus akhirnya tinggal tuh terakhir dengan kok aneh-aneh. Ini kalau terang lo kan sampai ngerti. Melani Nabi Musa, apa ketemu pangeran sing dijak ya bujuk. Umumnya keluarga. Apa pepe pot? Ayo umat ayo ketemu pangeran bareng-bareng. Yo ya, orang yang dicak ya. Apa malam masa Robi Ali ya, apa? Anak sing dicak gini ya, apa? Apa? Keluar. Ya sing dicak apa? Keluar. Jadi penting kalau terang nopo saya ini gus kopan. Sama nanti TV TV aliran sing macam-macam ini masya Allah. Bahkan ada kata-kata kita harus meyakini bahwa orang Arab itu begini-begini. Mereka mau dulu hadis gimana Nabi itu mengkritik orang Nabi. Padahal nggak boleh. Hadis seperti itu itu harus dikomparasikan dibandingkan dengan hadis sing Nabi memuji tiang apa? Ya, Nabi itu memuji tiang apa? Sehingga kita ini seimbang. Ya, sehingga kita ini seimbang. Sama tak cerita nih, Ben Rosan. Abdul bin Ubay wong munafik apa wong elek apa wong akeh. Bon ya. Wong munafik. Iku pas Abdul bin Ubay mati. Mati iku rawure. urip. Niku putrane iku santri soleh. Jenenge ya Abdul. Abdul dia ya anak Abdul. Ya Rasulullah kula nuwun sangat abah kula jenengan salat. Dicari Nabi yo. wa aku tekong. Karena Nabi, buatan ngoten tok ya Rasulullah. Keluarga itu minta jubah yang jenengan pakai, pakaian yang sering melekat dengan kulit jenengan. Saya minta untuk kemulih abdu abah kulo abdu bin ubi. Kersane mungkin bebas sangking ada. Jadi Nabi Iyo iya biasa. Iya, iya. Orang ngoten tok, ketika Abdul bin Ubi wis jenazah Nabi Rauh kan belonyoi ibune Nabi. Ya Nabi muni yo. muni. pokoknya kalau saya jika ijubai kan ya. Kue santai ngaji ini, orang ngarang untuk jubai Nabi dari kapan? Ini betul. Atur itu. Sahabat ya karpe ya gerembang iya, jadi. Iya. Zaman itu musuhin orang pas mati malah. Apa? Dihormat kaki Nabi. Apa yang dikatakan Nabi ternyata? Nabi ketika ini. Cuma ansor cara basa Jawa ini, cuma ansor kowe sing ikhlas. aku tak kena Abdul bin. Aku ku ngiringi pamanku Abbas. Ya madekne ditawan ku kanya ben mergo ora duwe juga. Iku sing nilai iku Abdul bin. Ternyata ujung-ujungnya Nabi itu sangat mempertimbangkan orang yang berjasa pada keluar. Ngiringi. Sama. Sama mungkin suatu saat Hasan juga hormat. Sampai Pak Romanto, Pak Rukin, dia ini, ini, nah, bapak ini Jogja, itu yang rumah itu. Bang, mana ono pembisik, oh, orang itu yang rusak, ya, rata orang. Bukan ono pembisik-pembisik, ini orang. Nah, ini perlu orang atur. Jadi Nabi itu raiso, kan. Kalau Yang Quran yang Ketika Nabi Musa nggawa milik salah tahu, ya eh, falamma qadra Musa la jala atwasa robi ahli tetap ya wasaro ya ya uang melaku pertama ya ambek ini penting kalau ada kata kiai kiai muridnya kadang buatin barokah harus jadi sayang disayang kiai ini kadang terus rata itu di keluarga Roso ilmu sing diwaris kok kiai ini bisa dulu sing diwaris keluarga kiai tersebut itu tidak boleh seperti itu dia, dia kayak ketemu kiai ketemu gede apapun sayangnya kiai mu neng kono ketemu jadi ketika kiaimu mondok berproses yang berjasa itu keluar. Soalnya kiaimu mu ngetel dunia ini keluarga. Kata kan, ya mau tak tontonan pulau itu ya dua misanan mingguan dua keluarga. Nah, misalnya kata saya kulon biasa ngomongnya tentang anak pulau wedon tasbihan. Misalnya Hasan mondok, tentu biayanya lebih tinggi calanan dari sering tepuk kitab. Terus kita nih pulau misalnya tentang Mekah, Hasan Soalnya kan Ini kalau tulis, kalau Mekah mbak Hasan tak sampai ini juga. Tetap jatah jatah calon anak lanang lu yang ngentek no. Tapi dia itu rantai gini, ini cerita bahasa ya orang Arab dunia ini pengirantai. Maksudnya itu tetap ngambil lebih banyak. Ini lo ngomong ke Hasan. Hasan, saudara kamu putri-putri dan mesti takjak sama Nabi karena kamu lelaki, tak sama anak lagi. Kamu harus sayang sama anak-anaknya Mbak karena kamu nanti habis paling banyak. Ya Pak, kita ini kan selalu men ya sama seperti Rasulullah dulu paling disayang Abu Thalib sampai jari kaji Nabi Abu Thalib lebih sayang aku timbang Sayyidina Ali padahal Ali cek cilik Ali Nabi sudah dewasa di gugur maka di mulai Ali Nabi wis tidak aku sayang cara cara cara jawane aku melok dan nutu ya Abu Thalib iku nak nyayang Nabi uh, ngalah-ngalahi Malah Nabi bisa tidak sering kocok-kocokan kemarin mana cek elek, hati nabi ku cek elek Misalnya terus kue di rumah tak butuh oleh cara bahasa kasar jupo gak jatah sing dinan ya jawab. Lha iya, mulai aku mikir tuh. ah, Nah, terang no detailnya ora paham paham mana sih pak? Awak aja yo ya, isen terang no detail, tapi terang no kayaknya aku yo ya, udang udang mangkel ngomong ngomong. Jadi aku yo rak seneng terang no jimat Tapi potongan ini kita terang terang jimat paham kan? Dua mau. Jangan kaji nabi semua yang perlu. Nah kaji nabi ya podo. Coro dohir itu tentu nabi ya itu semuanya tetap baik-baik. Abu Bakar coro dohir tidak doanya ini bilang bila nih. Mulai kaji nabi itu yang bisa kita Aisyah. Suayang yang keluarganya. Keluarganya Abu Bakar kabeh tahu didungani Nabi Abdurrahman, Muhammad, Qasim, Aisyah, wah dulu-dulu Aisyah, Asma, Asma itu ya Aisyah Mbak Yu tapi senior ya, ketika Nabi hijrah itu disangoni Asma. Abu Bakar wis ning perjalanan dadi sing njupukno mase Abu Bakar simpenan sinten? Asma. Sing bodoni bae yo ya, Asma. Sing bodoni ape kok Abi Kuhafa, Abu Bakar kan bin Abi Kuhafa. Ibu kan piye wong kulon anjing penmas kan dengan apa? Kantong apa? Isik jero kene kene kantong. Bapak ya Abu Bakar kutok, aman senengannya nyekel kantong ini. Bareng tiga orang hijrah kanjeng Nabi tiga ana kan Abu Bakar. Bapak takok, bapakmu kulo pokoknya. Pokoke Iya tapi duwe juga kabeh. kantong resik. Terus ana kantong isine watu cilik-cilik. Lari <laughs> kecet. Dadi yang bodoh ni ora mulai kuwi jadi Iya sebenarnya kono yo ya wis tak ngono dari bapak. Pas Bareng Nabi Ape tindak hijau itu rumah. Asma ini nyangon sini ngomong lanang Abu Bakar itu sak pinter itu ngomong lanang, ngomong lanang itu kadang ya mikir. ngomong lanang. Iya ngomong ado kok ora pakanan, ngomong padang pasir, orang restoran di sini. nggak iso dan mampir-mampir kopi kopi ra Asma gue bekal makam. Wati. Kok bingungan dah kok. Abu Bakar ngejikan. "Halal halal tini tokaki." Fajal tahu sih, fajal di sip kae. ibu, ibu tuh terus mulu loh, loh. Copot, dicopot, disuwek, seret. Jadi lurus, Sing sitok gue nyancang bekale Kanjeng Nabi, sing sitok di asma lain, dari asma datin nitok, ora muni datin di nitokan. Kayak apa? Apapun dia, wong Ansor ketemu gede orang apa nih asma. orang apa-apane situ? Sehingga asma ketika dia anak Abdul bin Zubair dipangku kan. Ya. Sampai nguyon nih, Nabi. Oh Nabi hormati kok ya asma suatu saat Nabi ku melaku melaku be ansor betonton malonton. Asma niku nyon saya ku coro dohir tiangnya melarat berki mau dunia Abu Bakar entar ibu perjuangan. Niku ngangkat kirba kirba niku nopo coro saya hijun bar pengangsu nggak gujuk. Nabi mandek medun kayak ngontong. Asma kue sing numpak unta aku tak melaku besok asma. Sahabat Ansor gak terima Nabi hormat ngono nih Asma terus Nabi nerang masalah gue sinter. Ini kalau subuh, teman nak hormat kiai, hormat ulama, nak iso sak keluarga. Dan anak cocok cuman Panjang wong ira. rapi. akhirnya nara kira cocok. Tapi kelakuan ini, lah keluargamu kelakuan yang pora lu. Paham? Kalau anak kiai, saya naik dina anakmu pora lu esak. Wong bodoh. Dia kebetulan ini pelajaran ini nara cocok cuman, mana? Ya kok, Karena soal alasan penting lah keluarga mau apa Malah super, malah sak keluarga. Kalau nggak apa lagi kue kue latihan. Jadi kadang-kadang orang itu berlebihan ya menjarakan orang ansor seakan-akan orang keluarga Nabi juga nggak punya kontribusi kepada sinten itu salah besar orang ansor memang jasanya banyak tapi keluarganya Nabi tentu lebih banyak karena menangi milik cili bahkan zaman Nabi derek lahir itu bani Hasyim rawani mereka mergo wis mampu onoro ihatun nubuah sehingga masuk. Bani Hashim itu menyediakan, menyiapkan diri untuk menyambut nubuah. Mereka rasanya itu serasa apa ono nopo. Nah, sehingga terus mendedikasikan diri dari sikoyat al-had wa imarat al-masjid. Itu masyur yang tarik. Bareng roh ikhatun nubuah, itu mulai nampak nih Abdul Muttalib. Abdul Muttalib maafin to'af. Mentolaf, yang ngerti kok itu, Jadi kan ibadahnya to'af kok lu sering timbang kayak biasanya. Aku ngenteni kutuku, mereka wesernya anak Said Abdul, itu aminah Tanduk apa? Barang kancing Nabi luwah, langsung di gowoning bayi waktu Muthalib dijak tuas nikah. Kayak apa? Sayangnya Abdul jenenge putu. Jadi bahkan orang lahir Abdul nggak tahu senenge yang kancing. Lagi-lagi wong ansor kue kakek terlambat. Sopo sing Nah, jeneng tole pertama dikan dari Nabi lahir pas tahun. Mergo nyenamen to wae tadi putu. kue kue lemo secara pede putu kan sampean Alah bar golek-golek wae. <laughs> Wong Jawa iku kacau. Nak ben diputu ora terus salat hajat apa ben putune saleh men golek-golek wae. Malah kadang golek utangan ke orang mulai ora barokah. Mujek ning kandungan dilatih utang. <laughs> Mergo bapake utang toko rasane kabeh kelahiran gak duwe duwe kok bae golek-golek ya kabeh kelahiran putu. Lah iya lah kabeh lahir wis teh, utang. Mulane tuwa kudu pinter. Utang. Ora oleh ngono, paham nggih? tenang nih mus kandang yang tua, enggak enggak. Toh jangan dia anak bucu-bucu sambil lu geman utang ngedol bayi pak. <laughs> utang nggak ada loh, Kok kan mandi tuh, kalau tonggo kan ramen tolong berarti utangi juga, pak. Lagi, iya. Ayo iso aja, mulai cilik kok dilatih. Utang kok gede nih, jadi, kenapa? Gede nih kenapa? Sehingga kita itu tidak bisa sama Ali Rasul, sehingga kita punya tradisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan pada keluarganya. Jika rasa protes, kenapa hanya menyebut keluarganya Nabi? Kesannya Nabi kan egois. Ketemu rasa mikir ngono, rasa kecangkeman. Menghormat keluarganya Nabi kok somasi bisa? Isben malah kita bangga, mereka angker seneng Nabi, ya seneng yang terkait. Nabi. Toh kita sebagai umatnya toh mesti mendapat jatah, mendapat apa? Karena kita tahu hak syafaatnya Nabi diberikan umatnya. Ini untuk hak syafaatnya Nabi, kita ini umat Nabi dan keluar sehingga kita nak wajah sholat atau masolli ala sifina Muhammad wa ala sifina Muhammad. Yo nona sing nyoa, muni Nabi sifina ora oleh hormat Nabi ya kok. wih malah aneh. Mungkin nak ngundang tagamu ya, Pak, Pak Ruhin, Ki Ruhin. ini tagamu ini Ruhin sopan. Lah yo iya, ngundang wong ae langsung jenenge wis dianggap rapati sopan, ngundang nabi langsung jenenge sopan. Mana aneh, ya biasa lah. Tapi kira usah gede ngono-ngono iku, kadang kue lah ya orang muni sayyidina. Misalnya syahadat, ayo wong eno lah nak syahadat apa muni sayyidina. La ilaha illallah. Ayo jawab. Jadi kita ini biasa, kadang ngomong makna berlebihan. Wong orang muni sayyidina jenenge gak sopan, kowe rasa usah muni ngono. Kowe lah kalimat-kalimat saya mesti ramu Sayyidina ya kaya wong namanya syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah terus kene kan. Ah. Terus kowe darani, kok sopan nyebut nabi langsung. Kita ini kan yes dia mulane wong dadi wong alim, Kau ben utek ora tok bener. Kita yang fanatik mulai Sayyidina pun ada momen-momen yang kita nggak pernah bilang Sayyidina. Nah, misalnya muncul Sayyidina pas selawat aja jalan. Pas mau tahiyat, ayo kan siapa kita tahiyat tuh. Ayo at-tahiyatu terus assalamu alaikum. Badilai solha jawabin asyhadu Allah ilaha Terus. Lo Mustafa dari khusyuk lam langsung bahas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh kamu ini Sayyidana sih Gue jangkar tau orang. Rai iya, ya udah gue jigotan khusyuk. Kamu laku berdek jedrek kaya ompo sopan-sopan lo. Itu kelakuannya ya bodoh. Artinya makanya saya bilang silah-silah seperti itu rasa no hati biasa. Kalau sebenarnya ketemu yang Maka kan ada hadis latu itu Berroh hadis itu roh dia. Aku tahu roh posisi hadis itu. Gak enggak, bapak enggak saya teruskan. Nah, kita ini kan ya biasa bilang sayyidina. Terus ada momen-momen kalimat-kalimat tertentu sing kita ada bilang ya kan tadi misalnya syahadat ya mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah orang mau asyhadu anna sayyidana Ya biasa. Ya aku ya kadang ngomong takok. Aji besok bagus be, Ruhen. Tapi nama sing takok kok mati ini oh berkiai kiai soleh Pak Ruhen, Pak Ruhen. ini iya, kan ngarapan. Pas aku ketemu aneh Ruhen. Hmm. Bapakmu kan juga. Mesti tak sebut api. Ambil, ya? makanya ketika Imam Ghazali uang itu ngaji di tanah mobil ibarat harus dengan variasi-variasi yang banyak karena karena sekian variasi itu sama-sama nyata. Kadang Nabi tangga nih ngundang yang nganggu adat Arab. Adat Arab itu misalnya kayak pulau ya, Bapak Tasbiha, Bapak Hasan. Nabi apa kadang Nabi ya Abel Qasim. Ah kosim ngarang so kosim sing biasa maca hadis sohe. Biasa gak nih nimbali Nabi ya Abel Qasim. mereka dia dia Nabi gue yang dua sisi keluarga bapak eh Qasim. Ya kadang apa yang menimbali Nabi ya Abel Qasim. Kayak misalnya kalau sebenarnya dibutuh, ya bang undang oh kesbah oh baiki. Ya kadang gitu. Ayo marhaban, jadal, Hussein. Nabi kadang punya sisi. Karena panjangnya bayi Said Hussein orang bayi Ruhin. Nah coba, marhaban yang Nurul ini marhaban, jadal Hussein. Sehingga Nabi kadang bangga buat jadal apa? Hussein. Karena Nabi punya keluarga. Nah, tapi ngomong usuk suku suku pengen Nabi dipanggil ya Rasulullah terus. Oke, emang Nabi Rasulullah, tapi sahabatnya udah biasa nih beliau Asbal ya jadal itu wong ngaji benro coba mau tibaan bengak bengok tapi raro tapi ya, apa tibaan bengak bengok cuma serata tibaan malah ngarang ngarang no malah karu karu itu biasa mau kata sekolah lah kalau cara tuh kira ya iso ngaji mana gue biasa gue jangan lupa pas pasan apa kok ngeramain gue jadi semua kitab sak foto-foto ya, biasa, pun mau kitab terjemah ngerameni dunia. Jadi uang juga terus Ini minimal itu ngertos. Mengenai kalau ini ngomong ini penting sekali. Kalau untuk amanat sangking, nopo dia kalau ini dua ilmu untuk amanatnya. Jadi kena mau coba hadis lah sering mau bukhori. Ternyata sahabat ya biasa nih balik nabi ya Kadang Abu Hurairah sebagai orang yang sangat mencintai Nabi, nyebut Nabi itu melupakan kalau beliau itu keluarganya orang banyak. menyebut nyebut Ausobi Khalili, saya diwasiati kekasihku. Seakan-akan Nabi itu kekasih dia itu ya boleh saja karena dia merasa dekat sehingga menyebut Nabi itu apa? Khalili, kekasih Ya nggak apa-apa. Itu sah-sah Oh itu kan ya itu tadi karena manusia itu sekian sisi apa punya sekian apa sisi Nabi punya sisi faktanya beliau itu Jadul Husain, Jadul Hasan, Beliau punya sisi faktanya adanya Sayyid Qasim jika kita manggil ya Abel Qasim. Tapi ya ada fakta yang objektif yang kita yakin dunia akhirat beliau Rasulullah kita manggil ya Rasulullah. Beliau punya sisi nyafati kita panggil ya Syafi'al Khalqi ya Sayyidah Syuhada kita panggil macam-macam. Semua itu ya gelarnya ganjeng Nabi. Semua itu ya identitasnya ganjeng Nah sekarang ketika Nabi ngekei pakaian mau munafik Abdul bin Ubay, orang kok terus Nabi simpati gue munafik, dosa kayak analisis Wong kok simpati gue, wong. Ternyata Nabi balas jasanya Abdul bin Ubay yang saya Berarti berstatusnya Nabi wong sing regani jasane wong senajan to wong ibu munafik. Kayak gue di kadang rapati sholat. Tapi anak pas kelahiran sing nilai sepeda motor tanggamu sing rapati sholat. Sing amen itikaf ning masjid, ra iso disilih mergo sepeda motor digo ning masjid. Paham? <laughs> Lah kowe ya tentu tetap terima kasih mbek nilai piye-piye sing nilai. Senajan ora pati soleh. Lah mbek sing masjid ya hormat wong soleh, tapi kowe ya tetap tapi sing ra nilai. Paham? Ngono kok ora ora. Jadi orang ngono ini isin, tapi orang gak diterang ngono klimat ini, gak paham-paham. Waman la sobro lahu ladina lahu. Waman tisapane wong lawaro aku rano waro iku mojud baru kediman anil maharimi sing biro-biro keharaman. Wasyubuhati lan biro-biro barang syubhas iku la zulfalah iku rano ana keparakan iku mujud lah wong sing rano waro iblas berarti orang duwe sisi parak ning Allah Subhanahu wa taala ela martabata tegese rano martabat iku mujud lalu kediman indawahi mungguh Allah Walakut batalan orang ono keparakan maju lalu keciman bina wahi ta'ala sehingga Allah ta'ala Wal makola tuti makola arobiyata asyrota takang kaping 14 ibu ngene Ruwiyah dan riwayat ya pokoknya ini di ke asyara sampai tisata asyara itu mabdi fathah Melalui ini Quran itu alaiha tisata asyara Mestinya kan alaiha tisatu asyarin Mereka tisata asyara jadi mutada muakhor Berhubung mabdi tetap alaiha tisata asyara Terus ini ro'a itu ahada asyara kaukaba. Cara murokan kan ahada asarin. Ya, cara murokan kan ini roa itu ahada asarin. Hukum mabni nama ini roa itu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara roa itu rumli nama. Jadi ya pak. Kadang-kadang ya bakal nahu barang. Ini iling maksudnya. Nak tahu, eh, nak tahu iso, ini iling. Nak tahu iso, ini roa. Kau Quran bisa ilmu lali pun gak tau apa, boten dulu ya ora. Kadang-kadang gue misalnya lah itu. Oh, ulan itu bisa nih kenapa dalil-dalil Quran lali. Dan nanti apa? Aku ya boten. saya ikut gugum. Tak Cangkem bae kudu masyaallah. Sabar, sabar. Kamu jadi nabi kon sabar. Lalu kalau kepengen di dua raji kata temen orang warung pen lali mangkelku. Tapi dia kok dia akeh ya pantas. Mana melarat merah pantas kan malah nggak kalau Wal makola tu tema kola arofiata asrota kang kaping 14 ngene. Ruya diriwayat nopo ana rujulan satene lanang Bani israel asang Bani israel Ibu koroce iku golek sapa rojo metu sapa rojo dia tola bil ilmi maring golek. Fakala kau mengkau tumeko dari kau ya mengkono mengkono Fakala kau mengkau itu Maksudnya tumeko beritani tumeko apa dari kau mengkono mengkono Nabi kisah terus Apa dari kaya anak rojulan Bani Israel Nabi Yahum Nabi Bani Israel Alaihissalam Ono wong ita itu apa ngaji. Waduh perjalanannya. Krungu nabi ini. Mesti nabi sempat krungu. Bapak sama kamu tuh sopo nabi dari maring rojul fatam. pada kani sopo rojul ing nabi alaihi salam. Kemana nabi krungu nak rukin pemondo Terus jadi nabi ojo oh, celok kondri ini jeng celok kondri Fakola alaihi salam lagu aili dari karojul. Kanda iya fatal ya fatal. Ya Kau boleh ilmu jeng tak kandani iya fatal ini itu aiduka bisa lasih visol. Kue tak ini tolong berkor. Fiha kang iku tetep ing dalan halasu fisal ilmu awal te ilmu ne wong kise wal akhir ilmu ne wong kuwi. E yak kada dik kese cukup kang sira apa dadi kamu kono-kono kabeh. Kowe ora usah golek ilmu adu adu tak kandhani telung perkara. Sing tolong perkara iku wis ana ilmu awalin wal akhir. Jadi kok kowe bar ngaji iki berarti salim alim, mergo untuk ilmu awalin akhir wis esuk spray rapopo. <laughs> Yo, tadi ulang Arab gak sangat ra wong takoki. Kok gak ngaji pun fiha ilmul awalin ala stop ya stop lah untuk ilmu nih wong bisa salim khafat ya siro ilmu sing telu sing iso mewakili ilmu nih wong Arab sampai wong usici khaf khafillah fisirri wal an khafat ya siro wa ing Allah ing dalam waktu dhewean waktu rahasia wal alaniyati lan waktu awal-awal akeh Evi eh, halil khofa itu keseing dalam tingkah samar aninasi saya menuso. Wafi halil duri lan ing dalam nalikane tampil inta wong sanike menuso. Mulane keliru wong jadat jadat sing berlebihan keliru Wong ngono niku Gus maksiat nak pe wong tok nak anu ora ya ora oleh takwa yo ya cek pas dhewean cek ngarepe wong akeh ora ora gaya ngarepe wong akeh sawangane maksiat yo ya tetep maksiat anane ora oleh nak niat takwa ya fisiri walahan alania ngono tapi di daerah tertentu itu usum, gus-gus rodok jadab soalnya ngarepe wong akeh, gak ada yang wedok. Jadi anak dewi kan tak kuat, ngarepe wong akeh, gue ibu, <laughs> Yo tenang, beres, <laughs> sopo. Nah niat takwa ya fisiri. Malah oh, nih, kamu oh, aneh-aneh. Menurut saya cocok kurang. mau mulai ngalim tenan orang kan bulat, jadi sopo. Wani ngomong-ngomong wani ngomong awam, wani ngarepe rawani, jadi sopo. Kayak apa? Wa amsik lisanaka anil khalqi Ya itu yang pertama ya. Pertama gue takwa. Ya yes, sangel tenang. Gue nangis takwa, rasa mondok, rasa niai, ya rasa pedato, rasa di dindi. Takwa ya. Fisir ya, harus gue ilmu awalin. Allah. takut itu angel. Cara aku jadi nyaman. Anda kok ngot. Takwa itu angel ya Nomor loro wa amsik lisana ka anil khalqi. Wa amsik lan Nah sira, nahano di sana kain cangkem siro lesan siro anil khalqi sayang makhluk. La tazkurhum illa bi ojo nyebut siro gumeng al khalqa illa bi khairin kecuali apik. Kowe kecangkeman komentari mana jogeman gitu di ekstremis, jadi tukang khawarin. uang gersok khusuk mesti senengane nyala nombong wis tak jamin. Angger tambah khusuk mesti uang apa apal Quran misalnya. Cerita wong ku apal Quran oh, tapi ralanya mau Ora ngelanya oh, tapi rapah paham si famu orang yang ngelakuin itu oh, yo cangkem wae. Kok misalnya kiai, oh kiai, mau kiai ora pernah mangan. kalau nanti ketemu wong kene, sange gede kiai, sange hati elek. Gus kiai saya ini ra kena Tapi nak mangan itu saya ini masuk nganggut tangan kanan, tangan kiri. Kan susah ya opo banyak pengiran di tangan kanan kayak gitu. Lah tangan kanan itu nganggut sedok, tangan kiri nganggut garpu. Ora koyo kepiting. Iki loro ning itu Subhanallah. Allah, oh, iku tangkemu elek ngono jare. kok kanan mbek kiri digo jare koyo kepiting nak apa. Terus hmm. ya tak delok nih baru satu saat dene mangan pikirku gue garpune digo tigo ora aku tuh sampe pengiran gue buka lali nganggo garpu jebule nganggo teno kepiting. <laughs> Oh, ora usah ngurus biasa wae. mau zaman akhir wis mulai mangan nganggo sendok garpu ya sama apaan Mbak. Melon belum mboten nate. ibu kula mboten nate belum mangan terus tangan kanan mboten nate. Mereka orang kok perkara wedi haram kok gak, ora perkara wedi kok tidak. <laughs> Mergo kula pancen wedi mek garpu. Sawangane kok koyo penusuk preman. koyo alat gue apa? Kriminalitas nih. Kan sangar toh. Ya koyo culai koyo pokoke wedi lah. orang kok perkara niku. Ini iya, orang sing ngamati. Ya nasibnya dadi ngalamin alim ya orang kadang. orang sing ngamati. Apa haram? Kan? Orang wedi kan aku nyolak kue. Tadi sama nakir cek repot tuh wong gedeng uang kok nganti ngias ngono nunggu, Mergo biasa cangkem elek no. Mbok Jumatan yang ngono sih. Pak toko awal, sof awal. Nah, ono kiai toko buri. Ya, yuk Jumatan toko buri. Mungkin nak toko buri itu malaikat es tutup. Kayaknya. Kagak, kagak lah. Nah, anur dicangkem elek lah, gue malah teko mulai awal, malah angel kalau malaikat nyatet mulai ki mau. Anur dicangkem apa? Ora usah ngono, sing teko awal ya apik, piye-piye fadilah ya awal ya apik, sing teko guri ya apik, mungkin ngomong akeh urusan, yen ngomong akeh apa? Nah, wong alim iku ya sunatane teko guri. Kena sing khutbah kok runtusan, nak sing alim kok ngarep nek ora ora. Sunatane wong alim cara kula nek Jumatan kalau di pengalaman lucu dengan mungkin dan wonten di sana nih bangun, bukhot di sana nih jadi tapi wong biasa, tapi gitu nanti mau. Dan bangun cuma tante muridku sok kali nunggu runtusan, gue gak jantungan sih. Berkhutbah, ya so cuma jumatan ini mau. Apa yang lafat lo duduk, lo tak delok, tekir. Semenjak niku beliau-beliau nak jumatan gue di taruh lo bangun, basal. lah jumatan tentang masjid. Sekali gak posisi imam tertentu kalau dia janggal, Yesus tak ngenang dulu. Nyelamat toko terus. <laughs> Tambah salah para mana, jadi kita lepas dari sini. Jadi nak jumatan betul mobil serenan. Enggak angker. Mesti medal beliau. Enggak angker suaya ya, apa ikut balik, Mobilnya medal. Medal tentang kampung tertentu, nak sudah komat. Terus beliau neng pelataran apa? Masjid tunggu polguri, terus bilang sajadah. Sholat. Ada salam terus mubarak mobil malih mundur. Kalau di sini saya tangan Ya saya bayangin misalnya kue sing khutbah Terus bahasa Allah mati minggu orang Islam Oh, jantungan mati, takut Apa mana nanti murite, tahu sorokan, eling goblok. Nah misalnya kau yang pulau ini ya terus menangi lah roh lah roh, kamarnya cara kasar roh goblokmu. Tapi aku roh yakin kan, misalnya misalnya pelatihan latihan khutbah menyepel tongkat apa kita itu. Mape di wong. Kemudian aku khutbah mlo, zaman akhir wong do rusak. Kiai ku udah iki. Jadi kalau saya ini tambah paham, masanya sekarang nggak cuma ini tak ini, tekannya akhir tahun ini begitu lah. Masalah, harus tahu sih, coba coba nggak tahu sih. Anggir sekitar khutbah, meper, rambut. Iku yo mungkin kan catatan malaikat jadi dituntut, tapi kan kalau nggak wis bisa. Pas <laughs> Gak masalah dong. Setoke amal gak kan bisa. Gak masalah. Oke, oke, apa. Tahun ini yo ngamal, kok nyelamet no jantunge. Oh, Mungkin kulon jangan ke kota Bajir. tuh pernah sombong, Gue pernah balik balik ada di panitia. Berlalu mau balik ya, balik sing nom nom. Pengajian karena itu harus juga beneran. Bukan bukan. Karena aku teko gak ke provo, asem mau gak ke provo. Aku lo teko ramani. Balik yang amatir jangan nom nom. Kalau tidak ada yang panitia. Oke, di gisuan kulo, soalnya lah. Lah teko, gak. Bukan aku teko, jangan ke bawah. Problem. Problem lagi, wah. Dewangannya kayak kulo ya, sunatan teko. Sampai sunat. Ya, jadi wong mikir ya. Mulai wong jogeman nyebut wong kecuali api. Menawa wong itu dua Allah Alasan gak kiai kiai sing jumatan teko buri. Iya, menawa dua alasan. Taruh pulau yang kata sih nggak. Kurang ngerti apa ya. Kayu bisa yang mansur. mati mikir alasan nulisin termasuk apa ya. Bisa ini kiai mansur. Nah <laughs> jumatan malah gue pagar yang udah cili cili. Teko perpat. Bisa ya, melek kayu belasan ini kayak nggak terganggu. Kalau dia dijangkan, ngalimi ngono jumatan gue. Dengar salam terus. Terus kontur. Lah sing khotbah ya mantan-mantan murid nanti kena aku ngarep ae. Walah rumus meriang kok. Wong alim untuk wibawa kan wong alim untuk wibawa. Mulane lah iya ada cuma komentar dong. kok cuma tadi gue guri lo sik delok alasan. Mungkin maslahatnya seperti jadi Nabi ora harus kepengen sahabat itu kadang-kadang ngimami wong piye-piye lah ngelatih suatu saat Nabi suan Abu Bakar kon ngimami. Bareng Abu Bakar wis takbir wis untuk pinter Nabi ini radi sehat. Radi ah, sehat itu Nabi ku suwun nang po jenenge jamaah. Moro masjid yuhadar bina rajulan di papa Masyur sing mapan kasih dinali be Fadl bin Abbas. Di papa Nabi seneng jamaah. Iku hawane Nabi ku soft guri padahal sing jamaah ribuan. Roh Nabi kresek-kresek ku sahabat minggir kabeh pas sholat. Ya <laughs> kita lah. Jadi Nabi, maka anakku kening tempatmu cung yo ojo rupane tapi ra iso bubar. Akhire aku Bakar nak sholat kan gak melengah. Iki ono apa? <laughs> Nabi sampai ngendikan maka makanan, maka anaka mesti sesuai posisi masing-masing kembali makanan. Abu Bakar nak sholat ramai mereka. Dikebo besok kapan? Dikeplok ini sih orang ngono tasbih ya. Dikeplok, dikeplok ini. Kenapa? Iki kok disorangi dikeplok ini. <laughs> Ada di kami yang bakar mereka. Ternyata Rasulullah Abu Fatah Akoro Abu Akhirnya kan Nabi mami. Ini cerita. Akhirnya bar sholat dengan ngendikan malakum ra'aitukum aksartum atas fe Iya lho cong, cong kok iso keplak-keplok sholat kok keplak-keplok. Ini loh nak ono imam salah bu eling Noh aku nggak tas. Eh, semenjak itu keplok dihentikan, digenti. Yes. itu iso bu gambar. Wes berarti Nabi gak gak sios kan jadi makmum mergo hewan Nah, akhirnya suatu saat kejadian yang ini. mana sirine apa kalau sering makmum. Nadilah karena berkeinginan umatilah kadang jadi nomor. Nah. Suatu saat Nabi itu melaku-melaku, sampai para sahabat kan. Wae sholat malah Nabi mirip, gue nggak tahu nopon mirip, cuma tak mirip ya. Ya gila, terus saya mungkin di kota ilhajat. Karena mirip suwir. Padahal mau sampai sholat, mau siap-siap sholat. Terus sahabat yang neng perjalanan berdebat. Iya, nanti ini Nabi apa? Lanjut, lanjut ya lanjut tinggal <laughs> ya nabi terus apa di biasanya nabi fanatik awal waktu oh tinggal oh tinggal akhirnya sing mami Abdurrahman bin Auf sawan teh sholat ganti rong allah nabi lagi rawuh jadi rawuh emang terlambat sekali rawuh terus nabi makmum sampai sukses Mana Abdurrahman bin Auf sering bangga. Kabeh orang tahu sukses mami Nabi. Aku sukses. Kasih nanti. Malah neng ilmu usul hati sampai orang malu maguman. Walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilab aufin walahul fadlul abad. Orang tahu Nabi sholat makmum wong kecuali sing sukses itu makmum Abdurrahman bin Auf walahul fadlul abad. Mulanya Abdurrahman Auf duwe fadl sing abadi. Kau tahu ngimami. Padahal aku lo sebagai santri paling aku paling nabi jarak. Nah tekane awal gak kan kasih. Iku nunjuk dong, jadi wong beda-beda. Kadang nabi yang kayak kesempatan. Jadi anggap baik atas Ngomong alim itu bangun bahasa Arab di Mansur. Kadang jumatan teko guri yo coba terus kowe. Jumatan teko guri sunat kayak Mbah Mansur lho. malah melo-melo mau ke alim. Wis serah alim Ratau sof awal terus kan digajaran opo. Aneh-aneh. Kadang-kadang wong yuk gaya tengah ana wong alim yo mikir sing sing dinot nih sih. Nah, sing kena dinot yo dinot sing ora sing kas-kas yo. Mergo beliau-beliau nanggok ngarep itu masalah besar bagi Orang khotib kong bila lelah ya meriam. Kemudian nak kalimatnya mana anak ilah ya, aku tahu itu kayak umat cuma lafatnya lagi rapati apa lah ngarpe kiai ini oh tambah lati. Kan <laughs> gitu terus. Wa wa amsik lisanaka anil kalki la tadkurhum illa bihairin. Ojo nyebut sirahum ing makhluk illa bihairin kecuali sisi aku. Jadi senak eling wong eling aku. Ya no santri kok lemu, asih kok syukure gede, mulane lemu. Seperti rukin ya. Kok ono santri kok kuru, wah aku tirakat. Mulane kuru. Pokoknya dilihat sisi nopo? Aja kok kowe sing lemu, wah ndadak ora tau mikir akhirat, mulane gen. Kok sing kuru, wah ora tau syukur, ora makno ingon kok kucing kuru lho, neraka wong cangkem kok eleke. Wah, agar sing lemu berarti apa? Ahli syukur. Ya meskipun plus ahli dapet, tapi sangat baik. Kama koyo kama kolu kole dewa sopo ulama man korbalan nasa nakolu. Man desabane wong korbala iku cara tak mana cara Jawa nggih nginteri sopo wong yang manusa malah nakolu. Mongko milai sopo wa sopo nasu ing man. Jadi manane ngaten to nggih. Sampeyan arah kowe sini. apa gabah ini? Sing ditapeni mbok cara-cara jokson Beras bakdo ini pantas ya ditapeni dijupuki nak ana nopo. Ya ono gabai, ono kerikile, nopo? Adila, ah, ono lase. Kue nak terlalu nginteri menu golek salah, ya kan jenenge golek salah kan nginteri kan berarti golek. Engkok menuso memperlakukan kue lu elek menang. malah kayak diselek maksudnya kok oh kue nak nginteri menuso lu wes diinteri nah maksudnya wong Arab nang Islam manhur balan nasa nakhol pokoknya bangsa ngono deh pokoknya mana nih Tapi menuso itu ya menuso ya. Misalnya kau yang uang kok sipile blonyok kudikan, kau ya cici. Karena kue kudikan dia buat cekal, cekal buat las terus. Mulanya cara uang Jawa kayak kuno kan ngono. Ono uang ngerasani uang. Apa radhi salah? Lesing filmnya nyekel gudi gede uang. Enak ya gudi gede wes dilus Padahal barang sih menjijik. Nah, tapi nak gudi uang dijauh. Ayo kau gelem nyekel boleh ruhin, nak Tapi nak ruhin dia? Cekal, cekal di rumah. Lah yo menungso cek elek, angger barang elek nawake edw, gudek gitu, rata-rata wong sing kan tahu dicekel to. Jelas, wong udunan esuk-esuk malah udune. Padahal barang elek. Mergo wae lain Lah nawake wong. Mulane kula hormat mbek wong dokter, dokter wong apian ya, tenan. Kudune wong barang kok. Tapi ku ya demi awake dhewe mergo untuk duwe. Dadi padha wae, boleh mikir ya? Wangzur khubzakal ladzi takuluhu hatta yakuna minal halal. Ilmu yang ketiga wangzur lan angan angen Khubza Khubzaka ing roti siro, atau ing makanan siro. Alladzi kang takulu lu mangan siro gurung khubza Kowe eling-eling delok sing pangan ini wow cek nanti hatta yakuna sehingga ana apa khubzuka aidalikal khubzu iku minal halali saking barang halal. Iya, ya, jadi barang tahu juga orang ingin awalin, wala ini siji wedi Allah fi sirri wal ya nomor loro ojo nyebut wong liya kecuali ah Oke, Nomor telu, jaga makanan Anda sampai ada kepastian di makanan yang A. Wang firukhub zaka alladhi tak ulu hatta yakuna minal halal. Aidalikal khubzu minal halal. Fakhina idin mengkonalikane yakunul khubzu minal halal tak ulu kumangan sirohu ing al anas yakin halal lagi kok pangan wa illa kok lamun ora fala takulhu mongko aja mangan sira ku al khubza dadi ana wong ampe mondok ngaji adol ampe nabi ilmu diceluk dikandani cung kowe tak warai ilmu telu sing fiha ilmu awalin wala barang wis ilmu telu famtana alfata anil huruf akhirnya rasido mon Mengenai seseorang ngaji serapopo ilmu awalin, kok canom ini famtana among komoh sopo al fata canom anil kuruji Sanggeng metu ila Jin maring daerah akhara kang liya li talabil ilmi korona golek ilmu mergo untuk ilmu telu wis ngrasa Oh, jadi ulang ngarep prei oke. Okay. <laughs> Mergo untuk ilmu awalin. Wal kola tu tema kala al khomisata asyara kang kaping 15 sungai. Ruya sin Nopo napa ana rasulan santune wong lanang Bani Israil sang Bani Israil. Iku jamaah yang ngumpul sapa raja samanina ing 80 apane tabutan seperti ini menal ilmu. Jadi dua ilmu 80. Kita apa ngono ben sak mau? Romono. Ya apa mau akidatul awam, mabadi fikiyah, primbon, terus mana Orang sak itu, ngono. Lagi ngentekno ilmu piro? 80 seperti. Nah, padahal seperti Arab gudi gede Kita pulau orang nanti Pulau seperti. Makanya kan yang kayak kita tuh. Ya belum nongol, tapi menolong. Jadi tonggo-tonggo kulo jenengan suka buat betul untuk sapi aku cangkem. Jadi mau umat kaji-kaji muturo, nggak usah banyak-banyak. Tak beli satu aja kalau kita penjenengan, tak beli mahal, oh mahal. Jadi si ya kita penjenengan tak beli oh mahal. Mas tetap satu nggak apa-apa, beli mahal. Oh dasar kelannya kalau gitu. Ah udah kita tiap tiga juga kok. Kalau di alumni alumni ya lucu-lucu, gitu. kayak ini tapi gue juga tak tuku deh satu juta wes tak tapi masih mau maca ini kok gampang paling kita ape jadi mau sing sih alim iki gak terima nangkali alim mergo kita beli jadi ada kita e sih mau coba gue kok terus tetap pinter jadi habis itu satu juta lagi kita gitu Wah, sebenarnya mau alim dibully. Jadi agar gak ada kita praiso, mari tak wacara kita bagus e, banget. Kalau ngilah kita bagus e, pinter. Oke, mati wajah dia nyatanya kita. Lo kata lo kan sewani regani kita pulau larang kan, kan lelang. Tapi tunggu lagi buatan kita pulau tak titip nomor sofa kan jarang ya ada senyolong, jarang <laughs> ya ada yang ngelelang sama, tak senyolong. Jamaah ngumpul sapa rajul samani nang wolong pula apane tabutan, apane kotake minal. Pokoke tabut iku kota atau peti Jika ning Al-Qur'an. Wah, inna ayata mulki ayat ya mutaku di sakinatu rabbikum wa baqiyatum mimma taraka al Musa wa al-Haruna tahmiluhu ala yadika. Mulane kecok kemari ngafir-ngafir nanti ya nak nyimpen kenangan wae. Riyen Terus kulo, kulo nu saat ini nganti saat ini gada serban sing disukani bapak. Jadi ya kulo sih, kulo nak haji tak beto, nak umroh tak beto. Kulo genate disukani serban putra putrani bangun pas kulo tamat kaki kulo beto. Wiling muasolah ambek orang tua beku. Ini ini, mau niku rasi ya. Iku serban, cek sepatu, jadi kelambi, jadi kaos. Asal cek kaos untuk kusumo nih kali suku, iku kadang mau mitos nopo. Mergo Nabi sinten Nabi Musa be Harun iku duwe sisa-sisa baju. Rungokno iki. Iku mbek keluargane didakok ning gone tabut. Tabut iku napa? Niku tolut ketika diangkat pangeran jadi rojo. Ya, yes. kan inna wa qad ba'atsalakum taluta malik. Ternyata Mbak Allah diantara ayat legalitas tolut jadi rojo atau jadi pemimpin perang iku dekne kudu duwe bukti nyimpen baqiyatum mimma tarka al Musa wah Mari Dewi Syekh Muhammad Dewi Ngalim itu juga geman ngafir wong saya nyimpen dokumen. Kecuali itu disembah ya tentu sih Tapi kadang-kadang kan menghormati kalau gak ada kitab-kitab sing langsung disukani bang, menjadi ya tak sih. Itu oleh guru. Bahkan kalau di kitab-kitab sing nonton tulisan tangan beliau ya tak sih. Mergo tolut iku dadi pemimpin perang, iku inna ayatamu di ayat yang kumuda kun fihi sakinat mirok itu terus wabaqiyatum mimma taroka al Musa wah ternyata tabut sing digowo tolu itu tabut sing ono bakiyahu sisa-sisa atau kena kena mimma taroka alu Musa baik. Malah jogeman wong yo ngaji Quran aja namuni sirak sirek tapi apalagi hadis mung sito. Jebule nih Quran ono wong ku duwe kenal. Anes Wes Al-Qarni duwe jubah kau kanjeng Nabi ya dikenang tinggi terus nang sahabat. Saiki ini ngene Turki ya wong nyimpen nyuwun sewu mulai gigine Nabi sampai rambutnya Nabi juga Berarti wong satu Turki sirik kabeh kau nyimpen. Ya ora usah Soal kue misalnya ranjing pen jurang sam diwong dia sih ra nyimpen berkorak kutu ini jadi ranjing duwe. <laughs> Paham ge? Kulo sampai saat ini jadi dua tongkat yang hamban e bapak. Bahkan kulo jadi penjalin yang terkenal penjalin sakti. Yang bisa jadi anak gunung duduk PKI mati. jadi dua ini niku yang dia bapak-bapak yang Mbah Nursan. Ini disukani gitu loh kalau mulai kelas 4 SD tapi aku pengen tak jajal, gue jadi nak disabet, nak PKI mati, nak orang gak mati. Ya jajal <laughs> gue Kok jubelnya mati bu? Lalu kau nanti tahu nih. Jadi ini sama nih. ibu kau nanti tahun nih. Jadi tahu nih. Iku banyak gue banyak jadi ini pejalin sakti. Suatu saat nih gue di sokolone gue kulon. Ono wong lali, mau lali gue emosi dijubo gue nyeblak jarah nih, gue jarah nih boleh, sebelah mati. Kodok wah berarti jarah gue PKI. Nanti sebelah nang mati. Dua mulu gus berarti sakti. Orang mau narap PKI gak mati. Mungkin gue lagi cek. Malam itu gue anak anakku, lo waduh, ini cok, ini ngawur ini sakti ya apa-apa kok dipakai duduk kangkang? Wah gak boleh. Tapi aku ya percaya ya, bukti ini juga jalanan anak-anak ya gue kadang hilang barang. Gue ya, hilang kemarin ora tak simpen terus tak bungkus mori itu tak minyak yo ya ora tak kok yang dalan. buat colong ya oleh. Tak duduk nang nih ya neng pinggir kantorku. tadi kan anak-anak mbok colong ya aku Tapi syaratnya jujur loh Karena saya tidak mensakralkan, tidak. Cuma kejodaran jodarani sirik, iya, iya, di antara ayat legalitas keesaan oleh pemimpin inna ayat kamu di ayat kabut fi sakinatu ya rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu tahmilun Iku bukti nak nyimpen dokumen ku bukti Buktine tolut jadi pemimpin perang neng era Nabi ku nih gowo tabut. Sing tabut sih kono baqiyatum Mimma taroka alu Musa Wah lu harus nanya ngaji Oh coba kok Susah ya apa sih ngaji Tapi kalau terus ilmu anyaran sambil buku pidato Ayo bayar royalti mbak aku Aku cowok ambil ilmu pidato Wonten mubalik ke bojonegoro Sing sopan gitu Ya senengannya sopan gue kalau utang jatah kakak gitu ya. Tapi kalau nak pidato mungkin ngaji ini jenengan. Nah kalau dibayar, mungkin hukumnya biaya. Ya hukumnya haram, masya Allah. <laughs> Tak kok orang siap dijawab. Gagak halal halal. Oh, sawar wong bulat kok konus, sayang ayo. Halal halal kan nggak popo. Royalti nggak usah bebas no. Dengan <laughs> cedol nemen nemen. Yo, jadi mau pola tabut tuh yo. Ya, itu jadi apa tabut dari mana kok? Kota, ya, tapi dari kota. Terus kenapa? peti itu di peti ada dua itu Masya Allah, mana pikir, ya, tuku peti sih. <laughs> Jadi dua punya gue merawani mergorong nadai. Saya gitu tuku sih berangkat. Gue anggon nadai lah. Di, anak nadai dari kayak isi tok mau asma duit dan daerah kebumen kono kiai ijazah asma. Arthur, tapi aku piye? Mana penggemar penggemarnya wakai, udah tiap duit berarti asma asma'i dari semen duwe ngundang aja <laughs> Kadang lo bisa ngapa Melo? aku penelitian. Tapi aku melo kok isin. Mau digo promosi, Gus Pak aja ikut wah. nih tertarik, aku Karena Aku tak gue penelitian. Dan nih, yo media kiai ini tigo iklan. Terus di foto ya kan tigo iklan Gus Pak aja Kenapa kan tak kayak duit kok tak gue penelitian gue piye asma asma'i. Jangan aku kan gak oh. Gak penting. Gak <laughs> penting. Wangi ya Allah. Jajal gitu. Kalau apa? Jadinya Asma Arto. Tahu kerungu. Oh no, tahu kerungu harus tahu. Selamat Arto, Asma Arto. Asma Arto. Tapi tahu melok nih. Coba. Jadi orang sing tahu melok ya. Nah sing ngurung tak kembali. Tapi itu teliti maksudnya asma itu piye terus modelnya. Terus engkau perkembangan perkembangannya setahun. itu gue tambah suka atau tambah fakir. Mau nak tambah suka, aku melok laut. Marah tuh ya loro ini. Kayak enak ini. Kan? Apa kena eskulino biasa? Marah tuh enak tau gak? Eskulino ya biasa ya. Biasa enak. Aku gue kok ono itu. Ya? Asmarto itu. Ya, kata tuh jadi mereka kata tuh kebumen kurang kulon. Kalau di sini santri-santri, iya. santri kalo ya anak semua. Lagi tambah sulit dereng. Nah, percaya lah ini dereng. Santai ini setahun cek dereng. Oh, gol terus. Kalau cuma mandi ya, sampai dari cuma mandi cepat dan dereng. Wah, biye dereng terus. Ini kalau tertarik ini, monggo nak orang sing di jajal. Tapi ya jajal saya ketahui. Jadi nak mandi kak. Jadi tapi mau nak tambah ke, Tambahan tuh akeh. Jadi koyok Kayak orang mancing. Mancing ku nak bangine cilik semangan yo teri. Tapi nak bangine tongkol kan teri ra iso ngelak. Mesti entuk iyu kan. Kan gak mungkin bangine tongkol kok semangan. no, no. Ya iku jenisnya tabut. Ruya anak rojulan min Bani Israel jamaah samani natabutan dan itu. Ya jadi ling-ling Jadi ya. nyimpen dokumen ini kurasi. Iya iya. nabi Sintan tolut orang nabi tolot niku nyimpen tabut sing ning kono kono bakiyatu amalan bagi kok keri kerinan dia bagi aman nih lima taroka alu Musa Mana tongkat Nabi Musa itu ya tongkat biasa tapi dikersano Allah keramat mergo kayak aneh Nabi Shu'aib jadi tongkat Nabi Musa ini warisan saking mertuane sinten Nabi Mana kalau dia nyimpen tongkatnya bapak, kalau ngerti lah itu orang keramat kok juga tumbas teng demak juga ini ya raro neng demak ya mau colong lah gue tenang tapi hukumnya nyolong haram loh cuma kalau iso buktekno nah orang tongkat keramat itu cuma ya sewiling nggak aku tahu pas bapak balik kabut itu merikin, lah ngajai serban dulu, ya, ya kalau tak simpan di sana kalau duwe serban oleh putra putra yang bangun di kulo simpen ini wilingan kenangan keluarga ya wes mono ojo kok terus Berhubung kowe wedi buat mbok buahi. Ayo sarap. orang ikhtiyat ta menapa? Sarap. Jamaah no sopo rojulang yang Bani Israel tabutan yang apa? Apa? Peti. Minal ilmi sange ilmu. Walhalu halu hale utawi kenyataan iku ana usah temen wong lam yantafi ora ngalaman tak sapa wong pilih misi lan ilmu niku. Allah hawa monggo wahyu sapa wa taala ila nabi maring nabi ne Bani Israil alaihi oleh bin Walid niku sang kedune ono rambuté kanjeng Nabi. Iku riyen kanjeng Nabi nak potong niku rambuté dadi kaya rebutan. Niku Khalid bin Walid nyimpen nang ngendi? Peci. Bareng perang petinya coplok iku ribet golek kedune. Wong janggal. <laughs> Sak alime jenengan, sak panglima jenengan ketuwi lagi kegeger tukunah kan seles. Ora perkara ketune ning kono ono rambuté kanjeng Nabi. Nah, itu terus kau yang bedaran di Khalid bin Walid mereka nyimpen rambutnya. Lah aku tuh paling nyimpen rambutnya rugen. Ya orang orang nganti sirik, tapi yo parah. Di wong yo ngaji berkro, oke. Wong yo ngaji ber. mana kata rambutnya nabi teng saniki teng museum berkara ini riyen para sahabat nyim, sahabat disimpan putrane putrane disimpan putrane nganti era modern terus no teng apa teng apa sio nah soal kowe ra yakin ya oleh ora yakin enggak tenang Oh, aku mau dewa gue ora yakinan ya ora apa-apa ya. Tapi rasa darah di sini, rasa darah apa? ya biasa Ya, Kenapa biasa? Saya Aisyah bisa menang nyimpen, bahkan nyimpen gelas yang tahu cindur mimik aja Nabi. Ya setiap dia kenangan, ngomongnya piye, ngomongnya kok kayak biasa ini, Lengi-lengi napa? Inna ayatamu kihir ayati akumuta kutsi sakinatum berrohdikum wa tum mimma taroka al Musa wa al Harun jadi nyimpen sisa-sisa kenangan sing ditinggal al Musa keluarga Musa dan keluarga Sinten Lalu balik teng fatwa pulau teng petang, wong butuh seneng keluarga nabi, keluarganya kiai. Saya mesti benerin keluarga nabi, itu bahasa Nabi. kiai nih Quran yono ya aslah alu imron, mana nih kok? keluargane Jadi uang itu dihormat Imron itu ya sak keluarga. Meskipun tentu porsinya beda dan tetap propor sih. Tapi coba terus anti rawol. Terus uang itu ngiling, ngilingi cerita pulau. Misalnya kalau sekolah seneng rutin, pulau terus seneng anak-anak. Terus suatu saat anak Ruhin dengan pulau, tetap perlakuan khusus dia anak ikan kancaku. Mesti orang hewan itu, gitu timbang anak wong li. Wong li. Awaham mongko paring wahyu sapa Allah taala wa taala ya nabi tafsir ya, an sekre kelakuan ini an sedune ngene. Kul ngucap sira li hadal jamek maring wong sing ngumpul li tilkal kutubi maring piro-piro kitab. Jadi ketika ono wong kitab itu kok berpeti-peti. Kanjeng Nabi ono nabi zaman itu dikei wahyu pangeran, "Cung kandani wong iku." Kandhani ning ngene, "Lau jamak tak umpama ngumpulno sira kathiron ing akeh minal ilmi sangi ilmu lam yanfa kamu ora manfaati kan sira apa illa antamal kecuali yang telah lakoni sira bisa salah sati asya lan perlu sapa ilmu mu masuk berpeti-peti wis sak kita pun sak botol-botol ora manfaat kecuali kamu melakukan tiga hal siji la tuh aja seneng sira adunya ing dunya mata ahad tegese seneng-senenge dunya wa zukhrufaha lan pepaes Kecil seneng dunia, sing anarki, sing gaya-gayanan, sing meliti meletenan Paling saat apa dunia gue bidari mu'min, ini pomai wong ini. Jadi ciri utama wong alim, gue rasa seneng dunia. Ya nak duwe sak kadaris, gue berjuang, tapi gue seneng dunia teman-teman. Jadi kata wong seneng dunia, wong alim seneng dunia, wong aneh. Syarat yang alim, manfaat nak lah tuh hibut. Lianaha karena saat mela tuh hibah, seneng siro adunya yang dunia. Paling saat tidak ini. Mau ke seneng duit yang mergo gue berjuang. Atau mau ke seneng duit dan iki ya ora tomak yang duit ya wong iki. Ya nah karena satu dunia mulai satu orang aku dunia orang itu darah jaza ini gua makhluk harus di ini nak ketiga kamu. Pak Indah darah sawabi. Mau kesatanya omai ganjaran mukmin wal jannah itu Nomor loro walatu sohi bocah ganjaran siro asyatona ing setan ke berkawan mbek setan. Mana nih berkawan dengan setan diantuti barat dengan toto asiro amrohu yang perintah setan. Oleh menuruti setan di mukhalafati lawan tentang targetnya Allah Rasul. Jadi agar ono wong kok ya berarti berkawan dengan setan nih ninggal lo perintah Allah dan roh. <clears throat> Fale sama korano sopo setan itu birofi ilmu ini kelawan kancane wong mukmin mesinnya wong mukmin kancane Allah. Anane konco nuruti be Allah rapok kancanan sing setan. Kali anak setan nak orang satu dari setan, mulai seorang anak sopo setan, rofi kau niku konco lagu ketemu ini. Mesti ini kue orang kandani setan. Terus nomor telu walatu di ahad dan min ibadillah. Lalu kalau nurapati senang gitu yang tentang ekstremis, terlalu nyala nawa mukmin, ngarang nawa mukmin, sidi-sidi itu nawa mukmin apa? Ya Jadi nomor telu ini. Wala tu di jogeman larang isiro ahad dan yang wong menjadi min ibadillah. Ke jogeman ngelarak Kan kalau jadi kiai seneng guyon, dia dia guyon relatif gak ngelarak wong. Tapi nak serius, ada ngomongannya nyelektif, awangannya khusyuk, jebule nyelek, nggak bicara jawa nyetar mereka apa kan? Mau khusyuk tapi nak omongan sidik tapi ngelarang nanti yo. Nyelekit betul. Awangannya khusyuk, nak omongan hati-hati, jebule bareng dilari rugen. Apa kang kok ini? Anak rambut urusi. Ada yang lucu, <laughs> kok bisa gubud, bisa wati kan? Gak tahu dia, kan malah netral. Kalau nih pusing boleh ngomong, isu-isu kok sini kamu. Sengak dorong coba. Ada sing lucu-lucu. Oh <laughs> iso gedut ngono, mangan roti bolang kok mangan. Kan sawangane omongan ra ono gunane, tapi ku lumayan, mergo gak menyakiti. Eling-eling omongan yo rata-rata wong bojo kadang uripe kangelan, mergo nyelekit yo ora oleh. Wala tu di ahad. Ojo geman warani wong Jangan ya, khusyuk, arah dididik ulama. Kalau nanti ajaran niai tengah ruan bapak-bapak, ruan kan sering teng pasar. Sampai anak kulo tasfihan, boleh pite, kadang tuku pite warna. Iya. Mau tahu pite warna kulo nu ucul teng pasar, tak gula lah. Wong sak pasar nulungi aku kabeh. Mereka tiga Hasan ucul. Yo ya ana wong khusyuk, kadang tenan khusyuk. Gus jinan kuan, tapi iya. wong alim kok ngro pasar. Japo anakku yang bodoh nyolong ya, alim kalau neng pasar itu tanggung gilingan, hadis itu rapi omongannya pasar, toh hadis yang muji pasar kita. Kalau wacan nongi, hadis yang ngenyek pasar jelas sakit. Pasar itu gon ngendoke setan. Sebagian riwayat setan telah mengibarkan bendera kemenangan di pasar pasar karena di situ banyak penipuan, banyak kebohongan. Inna syaitona wes ngangkat roya tahu fisum. Jadi setan wis ngangkat kedironing mereka merasa menang mereka wong ning pasar itu ini ibu nasi ngelang orang lanang elek yang meripati jilalatan macam-macam oke itu dari sisi negatifnya pasar tapi pasar itu sebagian riwayat itu asuh wah di arti pasar itu hamparan rahmati Allah sajian Allah di dunia sehingga uang di modal sak juta iso golek ris lo cek iling lo di santri ini saat ini kapal koran ya ini anak orang duit rondo ibu itu bakal tahu tiap badai sekolah di pulau nu ngoro pasar sik. ibu ibuke iku iso nyangoni anak nek wis neng jadi neng pasar nyuwun sewu lu jam lima sudah ning pasar. ngomong kono isu-isu kayak rokok wong Jogja buka jam 09.00. <laughs> Jogja iku sapi antren ra durian tenang ya pasar iku. <laughs> makom wis durian ya. nanti saya hafal Quranmu. Lah kok iso pasar sih? Ibu itu ngomong ini iso nek wis kepayang apa? Nah, sekarang coba di pasar tuh menghidupi sekian orang yang tidak ya bos. Kadang yang teng pasar nggak bermodal. Menggawa sak terus gelar atau tempe, kadang menggawa sak tok ra duit, los gak duit. Kalau ini dengan kota ini pasar toko yus. Iya, setor apa Benar, nopo nopo lah nopo sak nopo nopo wis jadi rezeki paling gak jadi harapan. Mulanya orang sisi kasar itu mah maidah tua, fiha. Nah, Allah ya unik, nyifati nabi ku wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innakum la yakumuna ta'ama wa yamsuna fil Kabeh nabi kita mlaku-mlaku ning kok oh, tak maki-maki. Akhirnya suara aku nangis. Berarti kalau nentang Quran, mana dia neraka, khusyuk rumah, cangkem elek. Obat obat ini masih kalau. Oh, cuma dulu hadis itu. Misalnya Allah hadis kan Allah khairul biko, masa jitu, eh, wasarul biko, aswaku api-api tanah ku masjid ele-ele tanah ku pasar ya nak pasar di masjid ya api masjid tapi masjid itu resik pun dagangan ini pasar jual nak pepe masjid paling api terus kape adol ning masjid angkem utak kok eleke ngono justru kita dagangan yang pasar mau mergo kepe nyelametno masjid akhirnya tuh masuk tobat tobat keliwat harus gelo mutek kok Wong Allah wae nyifati ne illa innahum layak yaqulu rato ama wa yang suna fil aswa. Meskipun ya akhirnya ya wajah anak di batin. Nah, aduh, nyoba berdunia ya saling ngono. Nah, saling ibu cuma ya, bareng di pasar orang ayu terus ya Allah dan ya nak bujuk kumun. Oleh itu ya fitnah ya biasa. Allah kera uwes, mau fitnah wae. Kalau dia santri, bapaknya wong Jawa Timur. Sengane woyah wae, ya, tak tak kori. Jadi kan kau woyah wae, yang rapati supe. Lah itu aku fitnah, tak delok terus fitnah, tak lek ilang fitnah. Tiba <laughs> ayo jadi tak lek, jadi ilang apa? Bareng kan tolong tahun pegatan suan deh. Lah kok pegatan jadi ada tuh hilang fitnah. deket. <laughs> Di rumah tengah macam-macam. Wah, aku seneng itu, yang yang seneng. Mereka nambah ilmu, nama? Nambah ilmu. Wani kiai rata-rata tabang alim mergo roh sinto sing bulat-bulat. Kalau kan jenis kiai peneliti. Wani asma dhewe lah kalau kadang pengen melok. Kuwatir kalau gue promosi, wani jenengan mau. Ayo ana sing melok kok cerita aku. Kembali tak genti mung kan kok bumen kathah bumen ngono. Jadi gue. Islam ana sing asma arto ana sing selawat. Bamandin di. Sing malah-malah tak takoki perkembangannya kok jek do fikir nganti saiki. Modelnya ditumpuk kan duit. Nah, kalau nggak tak takut itu, duit itu ditumpuk. Nemu itu. Oke, cuma wiridan. Mau apa ya? Di wirid no. Ya terus dikon dibalik no. Ijazah itu dibalik no. Gue nak fina nih kayak ini, bu biayain. Orang roh tapi mesti nengak kayak lah, kalau biayain. Mau juga mulai. Terus duit itu terus jadi iso ngundang kok. Konco. Nah artinya konco kan sejenis. Nah duit murah ngewu ya ngundang. ya wong wong misalnya anakmu bisa ngajak main nak mesti sang level ya toh. Berarti narong ngewu yang ngajak. Mereka nak ngajak satu sewa mau orang level kan. Oh ini separuh orang. Satu sewa. Satu sewa orang jadi kan satu dolar khusus. 100 dolar piro wis. Ono pecahan 100 dolar. Ono ya. Ono ya. Oh, iya. Ono pecahan 100 dolar berarti meter 1 juta 300 ya. Nggih. Iya. Wah, cepat suka. Aku menawar tak titip mau di dolar mau tak. Ngutang kancane. Kancane ra krungu Inggris ya. Orang rupiah, lah rupiah, lah rupiah kan mungkin kerungu. kan lokal, wah, oh. cedak lah itu ya. Terus bahasanya paham. Prakteknya banyak. Ono ono ya, wah pangeran tidak sugi, ono wong rezeki nih kok ngedol mana? nopo. Ono jo itu ya wong Islam, jadi pangeran buka rezeki macam macam. Kulo senengane wong rezeki. Kulo ati gede wis pangeran suge mulai diisi wong bulat ya pengiran bangkrut Indonesia jadi dikorupsi nanti bangkrut itu korupsi zaman orde lama orde baru orde modern fauna korupsi bang ya, negara nggak tahu bangkrut pengiran suke tenang aja kalau korupsi haram ya haram tapi kalau ada blok itu korupsi di korupsi ya bangkrut goblok ya nyimpul bangun pengiran rohman mulai diisi negara dikorupsi ya orang soal haram ya haram tapi kalau darah negara bangkrut orang mungkin pengiran suke dalam wong ya yo apa apa wahai geling eling ya, jadi wonder riwayat banyak pasar sini. Tapi kadang Nabi yang muji pasar asuk maida dua nopo. Iya. Jadi di pasar iku sogatane Allah dan bumi. malah nih uang ra modal lah iso boleh urip teng pasar. Tapi ya mau Joko kena kenane pasar. Akeh uang ayu, akeh wong macam-macam. Kau boleh pasar yang mengelak kabeh. Enggak, ya kowe cuma menyek enak di desa ngenyak ambek desa Rawangayu Mus. <laughs> enak di kan. Padha dosane lho ngenyak ya dosa sahabat. Tapi misalnya kayak di dosa iku terus raning pasar dosa terlantar roh anak. Mergo ora gelem ker. Iku yo. Anak dari dosa ku angel nih. seneng pasar ae Oh, duit sing asma iya. <laughs> Bala tu dilan aja nglarano sira ahad dan emosi siji min ibadillah saking biro pira kawulane Allah. Fale sama ora nopo apa idzaul akhir. Larani wong ora ana iku fadil muminin mukminin kelawan penggaweane wong mukmin. Kowe jogeman larani wong, ini wong larani wong profesi ini tiang muk. Saat ini kata yang yang ekstrem itu beda tuh mesti kritik wong ngaji nyalak no wong jagongan nyalak no. Masa ini zaman akhir mana itu mau nyalak no ngafir no nyalak no ijek sepele zaman akhir penggaweannya akhir. Itu cara Nabi ini menangi wala tudhi ahatan falis tapi firfatil Cung jogeman ngelarani wong, ngelarani wong ora pegaweane wong muk muk. Liana iza akron saat anda iza iku lesa ora ana apa iza usun ataku iku perilaku no kelakuan